Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Jumpa lagi di acara yang kita tunggu-tunggu cahaya hati Bersama saya Abi Maki Seperti biasa kita akan bersilaturahim Ke beberapa tempat hamba Allah Yang insya Allah sekarang ini Saya sudah berada di tempat eh, Pedurenan Tepatnya di Jatiluhur Ataupun sering disebut tempatnya di Bekasi Subhanallah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan bersilaturahim kepada dua hamba Allah sekaligus, dua keluarga, keluarga Parinan dan keluarga Ibu Oti. Parinan ini diberikan amanah oleh beberapa mungkin kawannya ataupun e, tetangganya, diberikan amanah titipan ternak. Maka pekerjaannya setiap hari, subhanallah, mencari yang disebut dengan rumputan Rumputan yang dicari ini otomatis untuk makanan ternak yang dititipinya. Dan subhanallah, inilah kendaraan yang selalu digunakan palingan setiap harinya. Dan memang inilah modal utamanya. Berputar keliling kampung, berputar kemana saja demi mencari rumputan untuk makanan ternaknya yang dititipi oleh para tetangganya. Dan insya Allah kita pun akan berkunjung ke rumah Ibu Oti dan mungkin pemirsa pun sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana dua sosok keluarga ini yang tangguh, yang selalu siap menghadapi masa depannya, dan insya Allah kita sama-sama akan mengunjunginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. ya? Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sibuk kan sini ya? Iya. Makasih makan ini aja. Ini. Oh ini ternak. Kambing iya. kambingnya. Oh, iya. Oh, masih kecil-kecil nih ya? Iya. Alhamdulillah. <laughs> ini Ibu Parina. Iya. Assalamualaikum Bu. Sehat. Ya, <laughs> Masya Allah. Malum tempatnya begini Pak. Alhamdulillah senang, masya Allah nikmat sekali ini udaranya juga juga ya, alhamdulillah ya. Ya, begitulah kayaknya. <laughs> Iya. Ya namanya kakek-kakek kita. Cuman kerjaan begini aja. Iya. Ya. Udah berapa lama Pak e, di TV kambing-kambing itu? Ya, kira-kira begitulah hampir satu tahun lah. Satu tahun ya. Iya. Jadi sebelumnya apa? Sebelum pelihara-pelihara hmm. kambing? Wah, ya, cepat tani. Oh, tani. ya, kita nanam palawija. Oh, gitu iya. ya. Pisang-pisang. Oh, oh, oh, iya, iya. Nah, kacang-kacangan. Oh iya, tapi sekarang pindah ke untuk nah, ternakan. Ternak, gitu. tenaganya udah kurang. Oh, Oh, jadi kalau hmm. hanya untuk ngambil rumput aja mungkin masih kuat begitu ya? Kuat. Iya. Itu iya. sejauh mana cari rumput itu kadang-kadang jauh apa enggak ya? Wah, kadang-kadang sampai tol sana saya. Berapa kilo kira-kira itu? hampir 50 kiloan lah. Waduh, itu setiap Wah. hari itu jalan. Wah, itu tarik gerobak-gerobak itu. Oh sendiri ah. gitu ya nggak ditemenin sama siapa-siapa nggak nggak rame-rame hmm. beberapa kawan nggak enggak iya iya sendiri, itu sendiri. biasanya eh, kan tadi saya lihat di apa namanya di sepedanya itu ada dua ah, iya. itu kalau penuh berapa hari tuh habis itu kambing kambing ya untuk satu hari satu malam itu segitu tuh habis hari semalam iya Ya. Besok pagi harus, harus siap lagi, lagi, kerja lagi, nyari lagi oh, begitu. begitu iya. Itu biasanya kambing itu e, nanti yang yang punya kambing itu hmm. ngasih per bulan upah atau bagaimana? Nah, itu tergantung hasil kita. Hmm. Ada empat bagi dua. Oh, jadi nanti nggak nah. dikasih per bulan duit sama itu nggak gitu? Gua ya? itu ala kadar dia bijaksana uang rokok kita. Oh, kadang itu nggak terbatas berapa enggak, aja. Iya, kadang itu. dikasih, kadang enggak. Kadang enggak. Seringnya dikasih apa enggak nih? Ya, seringnya ya ada juga. Ya. Ada ya. juga. Ya. Iya, ya namanya orang kerja gitu. <laughs> Iya, ya untuk rokok. Nah, gitu itu ya. Uh -uh. Alhamdulillah sangat senang sekali ketemu sama Bapak di sini sama Ibu juga ya. Alhamdulillah. Insya Allah berkah silaturahim kita ataupun saya di sini senang sekali ketemu sama Bapak sama Ibu. Ya. Insya Allah semakin hebat nanti semakin kuat. Amin. Istilahnya punya punya kambing banyak nanti ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. <laughs> Amin. Amin amin. Kira konyol. Detil. Eh? dengan tamu-tamu yang mantap. Dan jangan diri kelihatan kayak babu. bener bener private party sama keluarga aku, sama close friends aja. Iya, cara apa? sih? 4M, malam ini jam setengah sepuluh di ANTV. Perebutan kursi pimpinan Golkar makin memanas. Bersaing secara kualitas, tidak mengembangkan black campaign. Abu Rizal Bakri sebagai kandidat terkuat sementara. Saling ideal, yang menjadi Partai Golongan Karya atau akan musuh kandidat lainnya? Saya akan melakukan reposisi untuk Golkar ke depannya agar tidak ditinggalkan oleh rakyat. Saksikan liputan Mures Partai Golkar di topik khusus suksesi Golkar setiap hari jam setengah 11 malam di ANTV. Seru-seruan di sore hari. Ada band-band yang mantap-mantap. bareng-bareng. Sekarang ini akan diiringi langsung oleh Charlie. Aku kita bernostalgia bersama. Lagu-lagu lama ya. Ini jagonya. Nostalgia SMA kita. Dan pastinya. Mantap. Hari ini jam 5 sore di AMTV. Semua yang paling heboh ada di sini. bintang tamunya. Bukannya aku heboh. Hari ini jam 10 pagi di Antv. Informasi terkini dunia hiburan mengawali hari Anda. Sama-sama single kan? Kan sama-sama sedang mencari jodoh. Kenapa sih seru banget sih ada berita nikah sini? Special Weekdays, Senin sampai Jumat. Di akhir pekan pun gosip lebih belak-belakan. Saya telah gagal mata matanya. Cerita yang saya terima sudah lengkap. Bersama Espresso Weekend, Sabtu dan Minggu. Saya Jul Gladys. Saya Indewi, Dewi. Espresso, weekdays jam 9 pagi dan weekend jam 10 pagi. Malam-malam tetap harus segar tetap harus berusaha. Uh, kita kebetulan uh, buka lowongan kerja. Beli pepaya di rumah aja. dan tetap berbisnis. Apartemen jajar. Kasih saya giginya. Sudah, malam ini jam 7 di Antv. Kalau kesulitan selama Bapak e, memelihara ternak-ternak ini, kalau hujan bagaimana? Itu kesulitan nggak buat Bapak? Wah, itu bisa ada ini Pak memang kalau ada itu kita wah harus punya persiapan. Oh gitu ya. Iya. Hmm. Atau merupa daun-daun gitu. Hmm. persiapan yang ada. Iya gitu. bisa dia makan. Hmm. Takut ada hal-hal yang tidak terduga gitu. Ya. Nah itu. Hmm. Iya. Pokoknya insya Allah yang namanya makhluk Allah, apapun bentuknya, terutama kambing yang halal untuk kita makan, begitu ya. Iya. Ketika Bapak memberikan makanan sama kambing-kambing itu, subhanallah, mereka juga makhluk Allah. Hmm. Dan mereka itu sangat senang sekali ketika hmm. diberi makanan oleh Bapak, walaupun kita punya tujuan lain. Tapi hmm. subhanallah namanya makhluk Allah ini merupakan satu hal yang dititipi oleh Allah. Dan insya Allah apa yang dilakukan oleh Bapak ini, berkah Kenapa? Hmm. Karena subhanallah kalau saya sampaikan ternyata Rasulullah menyatakan begini kalimatnya ma an nabi illal khanam. Hmm. Artinya tidak ada satu orang pun nabi yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya pernah menggembala. Hmm. Kecuali semuanya pernah memelihara e, kambing boleh disebutkan karena yang namanya di mana-mana para para anbiya itu selalu memelihara kambing. Iya, iya. Jadi kalau seandainya Bapak dengan menyatakan, "Waduh, saya ini repot bagaimana untuk itu, untuk ininya ataupun mungkin hujan segala macam dengan niat yang ada dan dengan keinginan yang ada." Bapak ingat saja, iya. ternyata iya. Rasulullah saja menggembala. Nabi Ibrahim saja menggembala, ya kan? Iya. Nabi Ismail saja menggembala, Nabi Musa saja menggembala. Alhamdulillah. Dan bikin tikar ini Bu ya? Iya. Sudah berapa lama nih tikar ini dibuat Bu? Satu bulan. Belum selesai selesai. Belum selesai selesai. Alhamdulillah. Insya Allah sempat kelar ini ya. Iya. ya silakan dulu Pak. Oh iya makasih makasih Bu makasih. Alhamdulillah, masya Allah. Udara juga sejuk-sejuknya ini, ya. iya. alhamdulillah bu. Ini uh, eh, Bapak ada juga di sini? Ada. Sedang istirahat ya? Dengar-dengar Bapak sakit ya Bu ya? Iya. Sudah berapa lama Bapak sakit Bu? Sudah lama juga, hmm. iya. hampir ya. satu tahun. Oh sakitnya sakit apa Bu? Lemes. Oh gitu. Mm -hmm. eh, dokter bilangnya penyakit apa katanya? Penyakitnya katanya ini apa? Ambien. Oh gitu. Terus mm. apa lagi katanya? Itu, aja. Anu latihan tipes gitu. Oh gitu. Hmm. Jadi uh, lemes aja nggak bisa kemana-mana. Gitu ya? kemana-mana iya. Sejak lama aja, ya. Sejak lama. Ibu sejak itu juga langsung, langsung kerja. Kerja iya. Itu satu bulan segitu satu belum selesai. Satu bulan belum selesai. Oh jadi biasanya sampai selesai berapa lama itu? Ya kalau ini sih cepet juga kalau dikerjain kan kitanya nggak ini nggak nggak justru itu ntar oh, ketawa. Oh, oh ketawa ada gitu. kerjaan lain Iya gitu ya? iya. Hmm, jadi selain ini kerjaan ibu apa lagi? Ya udah cari-cari kayu. Oh, kayu bakar kuli, ah, gitu ya. Iya, kuli-kuli, nandur gitu. Oh gitu. Iya. Di tempat ini nggak jauh-jauh gitu ya? Enggak, jauh. Sementara Bapak udah emang nggak bisa kerja apa-apa lagi ya? iya, Iya. Istirahat aja gitu. Uh ah, -huh. Ah. hmm. Nah kalau misalnya ini laku berapa nanti Bu? Kalau satu bulan taruhlah gitu ya laku nanti berapa itu harganya? Iya kadang-kadang dijual cepet gitu. oh gitu ya seratus mm -hmm. gitu ya -hmm. iya. yang belinya datang ke sini mm -hmm. ada yang sudah jadi belum ya baru ya sedang dibuat ini ya. udah dibuat <laughs> ya baru dibuat ya perlu kesabaran juga bu ya iya anak-anak bagaimana di sini tinggal anak-anak ad di sini tinggal hmm, pada kerja juga gitu ya ah, ah, kerja hmm, tapi uh, istilahnya mungkin ibu juga ikut kerja karena untuk mencukupi apa, -apa yang ada di iya, dunia, eh, iya, yang ada di, tambah, di, gitu. di keluarga hmm. ibu gitu ya. iya. ya. Ibu ini mungkin pernah nggak merasakan kesulitan ketika merawat bapak ini? Kesulitan pernah. Kesulitan iya. diantaranya karena ya, apa itu? Karena nggak punya gitu ya. Oh gitu ya. karena, ya. Iya uh, ya, jadi. Hmm, jadi merawat bapak ini setiap hari pasti ibu selalu bersama bapak kan? Iya. Ketika ditinggalkan, bapak pasti nggak kemana-mana. Begitu datang, iya. langsung ketemu lagi bapak dan iya. disiapkan iya. segala macamnya sebelum ibu berangkat meninggalkan rumah pastinya ya. Iya. Hmm. Jadi selama ini mungkin yang ibu minta kepada Allah kira-kira apa gitu yang? Mintanya sembuh. Oh gitu, kesembuhan bapak ah, gitu ya. Ah, ah. Mintanya mhm. sembuh sehat. Iya iya. Tapi subhanallah yang namanya istri kita lihat kisah daripada Nabi Ayub alaihissalam ia yang mendampingi suaminya sampai kalau Nabi Ayub itu karena sakitnya sangat parah begitu ya sampai diusir dari kampungnya sampai tidak mau orang-orang berada di sekelilingnya iya. bahkan istrinya pun subhanallah istrinya pergi ikut kepada Nabi Ayub kemana Nabi Ayub pergi ya dan akhirnya subhanallah dengan kesabaran seorang istri iya. dan Allah memberikan keriduan terhadap keluarga tersebut iya, dan istilahnya ibu jangan memandang satu hal yang dekat iya. jangan jangan memandang suatu hal dunia saja jadi insya Allah apa yang dilakukan oleh ibu Ibu harus gembira karena apa ini merupakan satu tabungan di akhirat. Hmm. Jangan dikira kalau ini merupakan satu hal yang repot. Hmm. Iya, hmm. tapi justru kalau seandainya ibu mengerti dan ibu sadar dan ibu paham mengerti, hmm. justru dengan adanya bapak ini merupakan jembatan paling mudah insya Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Iya, hmm. Allah kalau memberikan surga kepada seorang itu kan banyak jalan ya. Di antaranya seperti hanya mungkin ibu diberikan ujian seperti ini dengan bapak yang sakit bertahun-tahun dan lemah semua badannya sehingga tidak bisa bekerja kemana-mana sehingga ibu harus bekerja dan itulah mungkin Allah menyatakan bu ini adalah jalan menuju surga ibu pernah nggak merasa e, istilahnya mm, merasa gembira gitu e, ketika ada kata-kata mungkin bapak bicara apa sama ibu atau mendoakan apa gitu Mungkin Bapak menyatakan maaf ya oh, merepotin kamu pernah nggak Bapak ngomong gitu? Pernah. Sering bicara Sering. begitu gitu. Ya. Bilang apa yang masih ingat? Bilang ya, terima kasih ya alhamdulillah ya. Oh jadi Bapak sehat. ya. Oh Bapak bilang begitu ya terima kasih gitu ya. ya. Eh, nah subhanallah ini Pak sementara dalam satu kalimat mengatakan apabila seorang suami gembira, ya suami senang, suami gembira, sekecil apapun suami gembira, Hakikatnya pintu surga saat itu terbuka buat ibu. Tapi hmm. ibu tabah, ibu sangat istilahnya sangat harus memandang masa depan ini. Masa depan bukan hanya di dunia, hmm. masa depan yang hakiki ini di akhirat. ya masa depan yang hakiki yang sebenarnya di akhirat. Insya Allah pertemuan ini pertemuan yang berkah ya Bu ya. Iya. iya. iya. Saya khususnya sangat ucap terima kasih sama Ibu Amin. Mm-hmm. sudah bisa berkunjung ke rumah Ibu di sini. Mm-hmm. insya Allah sudah silaturahim kita tetap berlanjut. Amin. Ya. Saya mohon pamit Bu iya. melanjutkan perjalanan berikutnya. Iya. iya. Salam buat Bapak. Ya tadi saya dengar Bapak lagi istirahat juga. Iya, <laughs> iya, sakit ya. Iya. Makasih banyak Bu. Iya. Saya pamit dulu. Iya. Mari. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perebutan kursi pimpinan Golkar makin memanas. Bersaing secara kualitas, tidak mengembangkan black campaign. Abu Rizal Bakri sebagai kandidat terkuat sementara. Iya, paling ideal, dia memenuhi semua unsur yang menjadi perusahaan partai golongan karet. Atau akan muncul kandidat lainnya? Saya akan melakukan reposisi untuk Golkar ke depannya agar tidak ditinggalkan oleh rakyat. Saksikan liputan Heroes Partai Golkar di topik khusus suksesi Golkar setiap hari jam setengah 11 malam di ANTV. Malam-malam tetap harus segar. Tetap harus berusaha. Uh, kita kebetulan uh, buka lowongan kerja. Beli pepaya di rumah Jaja. Lu namanya mau ngelamar kerja. Dan tetap berbisnis. Apartemen Jajar. Kasih saya giginya. Malam ini jam 7 di Antv. Semua yang paling heboh ada di sini. permainannya tiga. Heboh nyanyiannya. Ya, heboh hadiahnya. Tiga juta Dan heboh bintang tamunya. Bukannya heboh. Hari ini jam 10 pagi di Antv seru-seruan di sore hari. Ada band-band yang mantap-mantap. Karaokean bareng. Sekarang ini akan diiringi langsung oleh Charlie. Aku bisa bernostalgia bersama. Lagu-lagu lama ya. Ini jagonya. Nostalgia SMA kita. Dan pastinya. Mantap! Mantap! Hari ini jam 5 sore di Antv. ANTV pertama memberikan informasi untuk Anda. Lebih cepat, lebih dalam, dan lebih lengkap. 1,800 homes and 52 buildings have been threatened. Berita dari penjuru dunia akan mengawali aktivitas pagi Anda. Di Topik Pagi, setiap hari jam setengah lima pagi. Empat orang DPO kita sedang kita buru ataupun kita cari. Peristiwa hari ini bisa Anda saksikan hari ini juga hanya di Topik Siang setiap hari jam setengah 12 siang. Saat ini saya berada di Puri Nusa Pala. Markas untuk merutangkan rencana perdagangan. Menyaksikan berita dengan kemasan news reality di Topik Petang setiap hari jam setengah 5 sore. Saya datang untuk menyampaikan bela sungkawa untuk beberapa korban kejadian apapun sepanjang hari ini bisa Anda simak di Spotify Senin 1 Jumat jam 12 malam. Anda memberikan waktu, kami memberikan dunia. Topik eksklusif di AMTV. Jangan biarkan rumah kosong. Tapi bagaimana? Aman coy. <laughs> Dari duit saatnya. Oke. Kenapa makin berani? Ini peran paling Lo berdua gue bilangin sama abang gue. Mau abang lo, mau mpo lo, mau nenek lo, semua kita lawan. Anda bisa aja jadi sasarannya. Eh, lawan, lawan, lawan. Preman eh. di mana-mana lonjok. Ini meres ya. Gimana sih? Gue nggak tiga. Tawa Sutra bisa aja. Malam ini jam 8 di Antv. kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna na'udzu bika al hammi wal hazan wa na'udzu bika al ajzi wal kasal wa na'udzu bika al jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal Ya Arhamar rahim Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Allah Ya Rabbana Ya Rahman Ya Rahim Kami mohon kepadamu Ya Allah Jauhkanlah kami dan keluarga kami dari kesedihan yang mungkin kesedihan ini akan datang menghampiri kami. Ya Allah ya Rabbana, jika di masa yang akan datang ada kesulitan yang akan datang menghampiri kami, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kesulitan itu dan gantilah dengan kebahagiaan. Ya Rabbana, jika di masa yang akan datang kesulitan akan datang menghampiri kami, gantilah ya Rabbana dengan kebahagiaan yang selalu kami dambah dambakan Ya Allah ya Rabbana, jika mungkin kebahagiaan yang akan datang di masa yang akan datang, kami mohon kepadamu jangan engkau rubah, jangan engkau ambil kebahagiaan kami dengan kesengsaraan, karena kesombongan ataupun karena kelalaian kami. Hmm. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Hmm. Kami Qaimah ati sayyad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Thank berpuri Beramal tapi kurang ikhlas kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat peniup di antaramu. Disebabkan adanya suatu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.